BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Aku heran, Nyai. Kok ada orang berani bersikap seperti itu padaku? Punya ketaktian apa dia itu? Apa dia punya senjata pusaka andalan? Sehingga dia berani menantang Tumenggung Jayang Logo? Hmm? Apa dia tidak tahu aku ini Panglima Perang Mataram yang ditakuti musuh? <laughs> ya tentu saja dia tidak tahu, toh kakang. Soalnya dia itu kan orang biasa. Dia hanya orang yang tidak punya tata kerama dan sopan santun. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Ampun, Doro Putri. Gusti Temengku. Sekarang ini Mas Jatmiko ada di tepian kali Blongkeng di lereng Gunung Merapi. Tempat apa itu? Mengapa Jatmiko bisa ada di sana? Apa yang dicarinya? Hm? Ampun Gusti, tempat itu merupakan perkampungan kawanan ramai. Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya Estija, Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ujak meninggalkan gubuk-gubuk liar kawanan rampok di tepi sungai Blonggeng. Belendung tak henti-hentinya terguncang-guncang di atas punggung kuda. Dia berkuda tak kenal lelah, Walaupun seluruh pinggangnya pegal dan tulang-tulangnya terasa ngilu, tapi dia terus melanjut kudanya menuju kota Raja Mataram. Menjelang sore tiba, Redung sudah mulai menapaki kapal batas kota Raja Mataram. Dan sebentar lagi, dia akan tiba di dalam kaki menggunakan. kamu? <laughs> Maaf, saya ada keperluan sangat penting. Saya harus segera menghadap Gusti Tumenggung. Gusti Tumenggung sedang sholat maghrib. Tunggu sebentar. Iya, iya Ki Saya akan tunggu di sini. Hmm, kamu sendirian, Bendung. Nah terus, di mana Denmas Jatmiko? Ah, eh, eh Denmas Jatmiko masih di sana masih di pinggiran kali Brongkeng. Saya justru buru-buru datang ingin menghadap Gusti Temenggung juga ada kaitannya dengan Denmas jatiko Hmm. Sekarang Denmas jatniko sedang menjadi tawanan. Hah? Tawanan apa? Hmm, tawanan kawanan rampok. Keadaannya sangat gawat. Hmm. Hmm. Ada apa bekal Manyuro? Kamu sedang bicara dengan siapa? Loh, Bukankah kamu ini si Blendong? <laughs> Ini Indoro Putri, saya ingin menghadap Gusti Temenggung. Apa beliau sudah selesai sholat maghrib? Tunggu sebentar lagi. Apa kamu tidak datang bersama-sama dengan Jatmiko? Ah, tidak, Doro Putri. Hamba datang sendirian. Oh, ya sudah. Tunggu saja di situ. Sebentar lagi Kitu Menggung akan menemuimu. Tunggu di situ ya. Jangan duduk di atas. Ya, ya. Di bawah saja. Di lantai. Ya, ya, ya, ya. Di situ juga boleh. Ah, <laughs> Injen, Doro Putri. Setelah sesaat lamanya Belendung duduk di pinggiran pendopo Katumenggungan, ditemani bekal Manyuro, di Temenggung Jayang Loko bergegas keluar, ditemani sang istri. Mereka berdua segera duduk di atas kursi ukir yang indah. Ki Temenggung menatap tajam ke arah Belendung. Belendung menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ada apa, Bendu? Mengapa kamu ingin menghadapku? Di mana Jatmiko? <sighs> Ampun, Gusti Temenggung. Kedatangan hamba ini justru ingin menjelaskan mengenai Denmah Jatmiko. Ada apa dengan Jatmiko? Hmm? Mengapa dia tidak ikut bersamamu pulang ke Katumenggungan? Apa dia sudah lupa pada orang tuanya, pada keluarganya, pada kampung halamannya, pada asal-usulnya, pada leluhur-leluhurnya? Hah? Apa dia sudah lupa semuanya? Segala-galanya. Setelah dia berhubungan dengan perempuan yang bernama Setioning Ningsih Hah? Ampun, Gusti Temenggung. Justru sekarang ini Denmas Jatmiko sangat membutuhkan pertolongan dari Gusti Temenggung Jayeng Loko. Denmas Jatmiko sedang mengalami kesulitan yang sangat besar kalau bukan Gusti Temenggung yang turun tangan, saya kira tidak ada yang bisa menolong beliau. Heh, Lendong, kamu itu bu jangan ngomong sembarangan toh. Ayo cepat ceritakan tentang putraku. Ada apa dengan Jatmiko? Hah? Apa dia mengalami sesuatu yang buruk? Ampun. Ayo ngomong. Ampun Doro Putri. Gusti Temenggung, sekarang ini Den Mas Jatmiko ada di tepian kali Blongkeng di lereng Gunung Merapi. Tempat apa itu? Mengapa Jatmiko bisa ada di sana? Apa yang dicarinya? Hm? Ampun Gusti, tempat itu merupakan perkampungan kawanan rampok. Kawanan rampok? Apa Jatmiko berurusan dengan kawanan rampok? Dia dirampok, begitu maksudmu? Hm? Ampun Gusti, sekarang ini Denmas Jatmiko menjadi tawanan Sawung Rono kepala rampok yang bermukim di tepian kali Blongke, Sawung Rono. Siapa orang itu? Seberapa besar kepalanya sehingga dia berani menawan anakku? Hm? Apa kamu tidak memberitahu bahwa Jatmiko itu adalah anakku, putra seorang Tumenggung Mataram? Hm? Sudah, Gusti Tumenggung. Eh, sudah saya jelaskan semuanya. Tapi Sawung Rono itu memang bandel, keras kepala, dan sok jago. Dia malah berani menitipkan surat untuk Gusti Temenggung Jayeng Ngelogo. Dia menulis surat untukku. Ini kiri Gusti Temenggung. Mana? Mana suratnya? Apa yang ditulis di suratnya itu? Berikan padaku. Aku mau baca. Um, ini Gusti suratnya. Ampun. Hamba hanya sekedar membawakan saja. Menyampaikan saja untuk Gusti Temenggung. Hamba tidak tahu menahu soal isinya. Kamu memang hanya bantur. Kamu itu abdi di sini. Dan seorang abdi tidak tahu apa-apa kecuali pekerjaannya sendiri. Sudah, jangan ngomong kamu. Duduk di situ. Biar aku baca surat dari kepala rampok ini. Apa kemauannya? Tumenggung Jayeng Logo. Namaku Sawung Rono. Aku bukan orang baik-baik. Pekerjaanku rampok. Aku kepala rampok yang bermukim di tepian Kali Blongke. Anak buahku banyak. Puluhan orang. Hampir setiap hari aku mencari kekayaan dengan merampok orang-orang kaya. Nah, ketahuilah Tumenggung. Anakmu Raden Mas Jatmiko, sekarang ada di dalam genggaman tangan. Dia sekarang duduk di depanku dalam keadaan terikat. Setiap saat aku bisa melukainya atau bahkan membinasakannya. Nah, itu menggo. Kalau kamu menyayangi Jatmiko, kalau kamu tidak mau kehilangan putramu, maka sediakanlah uang yang banyak. Jangan kurang dari sepuluh ribu ringgit Pasti kau bisa mencari uang sebanyak itu gitu menggu. Karena kau seorang panglima perang. Kau bisa memeras siapa saja. Para pedagang kaya ataupun pengusaha-pengusaha kenalan. Minta saja pada mereka. Pasti akan diberikan. Dan setelah itu kumpulkan. Masukkan ke dalam peti. Dan jangan lupa campurkan dengan barang-barang perhiasan milik istrimu. Setelah itu kirimkan peti itu pada orang yang membawa surat ini. Awas itu menggung. Kalau sampai dalam dua hari orang itu tidak kembali ke tepian kali Blongke, maka anakmu dan Mas Niko akan kehilangan nyawa. Sekian surat perkenalan dari aku, Sawung Rono, alias Untung Kepala Hah, keparat, kurang ajar. Hmm, setan alas dia itu memang. Demi Ki Tumenggung Jayamrongko benar-benar murka. Tubuhnya sampai gemetaran. Bibirnya pun bergetar. Mukanya merah padam. Sesaat saking marahnya, kita menggung sampai tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya duduk saja. Duduk dengan tegang Tangan kanannya mengepal dan giginya gemeretak. Kurang ajar Sauron. Belum pernah aku terhina seperti sekarang ini. Dasar demit setan alas dia. Apa dia tidak tahu bahwa Jayeng Loko adalah seorang panglima perang? Aku bisa membasmi habis kawasan Kali Blungkeng. Dia itu apa? Dia hanya pimpinan kawanan rampok. Dia tidak ada apa-apanya dibanding Tumenggung Jayang Loko. Hm. Awas kamu, Sauron. Apa nyawamu rangkap tujuh? Berani sekali kamu menggertakku. Berani sekali kamu memerasku, minta duit, minta perhiasan-perhiasan istriku. Hm. Itu penghinaan yang tidak bisa kuampuni, Sawung Rono. Hm. Begal Manuro. Dalam Gusti Tumenggung dan kamu belendung. Inci Gusti Tumenggung, hamba sudah siap menjalankan perintah Gusti. Pegal Manyuro, iya. cepat siapkan seratus prajurit Mataram. Ajak serta Demang Suronggo Marto Kalian berdua kutugaskan membasmi kawanan rampok yang bermukim di tepian Kali Brongkeng. Sendiko Gusti Tumenggung. Kapan kami harus berangkat? Sekarang juga. Oh, iya. Berangkat sana. Iya. Aku tidak mau tahu jalan ceritanya seperti apa. Aku hanya ingin mendengar laporan bahwa kawanan rampok itu sudah dihabisi semuanya. Tinggalkan satu orang saja, kepalanya, pimpinannya yang bernama Sawung Rono. Tangkap Sawung Rono dan bawa ke kota Raja Mataram. Hadapkan padaku. Mengerti kamu, Pegal Manyuro? Inje, Gusti Tumenggung. Mengertos. Hamba mengerti. Sekarang hamba siap menjalankan perintah Gusti. Lendung, ayo. Kau ikut sebagai penunjuk jalan. Inje, Tuan Bekal. Monggo, silakan. Eh, ampun Gusti, hamba mohon diri. Ya sudah sana pergi. Jangan pulang melaporkan kegagalan. Ingat itu. Malam itu juga, Bekel Manyuro dan Demang Suronggo Marto menyiapkan 100 orang prajurit Mataram. Pasukan Mataram berjajar di depan Ketumenggungan, diawasi oleh Ki Tumenggung sendiri. Setelah semuanya siap, Bekel Manyuro memberikan aba-aba lakukan. Siap. Ayo kita berangkat sekarang juga. Ikuti aku. Ayo. Seronggo Marto beserta pasukan Mataram sudah sejak tadi meninggalkan halaman Katumenggungan. Tapi Tumenggung Jayang Logo masih berdiri termangu di ruangan pendopo ditemani istrinya. Tampaknya Kitumenggung benar-benar sangat terpukul, sangat murka, dan tampaknya beliau tak sabar lagi ingin berhadapan langsung dengan kepala rampok yang bernama Sawung Rono alias Untu Bledek. heran, Nyai. Kok ada orang berani bersikap seperti itu padaku? Punya kesaktian apa dia itu? Apa dia punya senjata pusaka andalan sehingga dia berani menantang Tumenggung Jayeng Logo? Hm? Apa dia tidak tahu aku ini panglima perang Mataram yang ditakuti musuh? <laughs> ya tentu saja dia tidak tahu, toh Kakang. Soalnya dia itu kan orang biasa. Dia hanya orang yang tidak punya tata kerama dan sopan santun. Maklum, dia hanya seorang perampok jalanan. Dari mana dia belajar tata kerama? dia hanya bisa merampok harta orang, berkata-kata kasar, dan bertingkah laku uraan. Itulah kebiasaannya. Tapi mengapa dia melakukannya padaku, Nyi? Aku ini benar-benar tidak habis pikir. Jangan-jangan orang itu gila, edan tidak waras. Kalau memang dia orang gila, buat apa dilayani? Nah, lebih baik begitu, Kang Mas Tumenggung. Anggap saja dia itu gila. Daripada memikirkan kepala rampok yang tidak punya subuh cito, tidak punya aturan, tidak punya tata krama. Biar saja, orang gila berkawan dengan orang gila. Yang penting anak kita, Kang Mas. Si Jatmiko itu bisa diselamatkan. Aku tidak pernah memikirkan yang lain, kecuali keselamatan putraku Jatmiko. Ya, benar kamu, Nyi. Untuk apa mikir kepala rampok seperti untuk bledek itu? Nah. Mau untuk bledek, untuk kebo, untuk rompal, terserah. Aku tidak ambil pusing. Ah, sudah, Nyi. Ya, Kang Mas. Ayo, kita masuk ke ruangan bilik. Besok pagi-pagi sekali aku sudah harus menghadap Sultan Agung Hanyokro desa Pringsau dengan sibuk mengawasi anak buahnya yang sedang menebang pohon-pohon jati besar untuk dijual pada saudagar-saudagar kaya. Gelondongan pohon jati itu dipakai untuk membuat rumah-rumah mewah dan peralatan kukir ataupun hiasan-hiasan kaligrafi. Harganya sangat mahal dan itulah sebabnya Kisuro Pangga adalah kepala desa yang paling kaya raya di lereng Merapi. Dia terus mengawasi orang-orang yang sedang bekerja sambil minum teh tubruk dan makan camilan dari jadah ketan. Tak lama kemudian, Panut datang. Dia langsung duduk sambil nyomot sepotong jadah ketan dan memasukkan ke mulutnya. Dia mengunyahnya dengan perasaan nikmat. Eh, rencana nanti malam bagaimana, Ki Ya, rencananya akan terus berjalan seperti biasanya. Hmm? Jadi, kita nanti malam harus siapkan orang orang di Lurah. Hmm. Saya kira sepuluh orang cukup, ya. <laughs> Kamu kan sudah biasa menangani persoalan seperti itu, ha? <laughs> ya. Kalau soal mencuri ternak, ya itu kan sudah bidang keahlianmu, Topan. Ya. <laughs> Iya. Kamu tidak usah minta pertimbanganku. Kamu pasti bisa menyelesaikannya sendiri. Ya? Aku tinggal menunggu hasilnya saja. <laughs> iya, Kilura. Uh, uh, eh, eh, tapi, anu Kilura, hmm. ini soal lain. Soal apa lagi? Panu tidak menjawab, melainkan mendekatkan mulutnya ke telinga Kisuro Pangga. Lalu dia membisikkan sesuatu. Sesuatu yang sepertinya menjadi rahasia mereka berdua. Tampak Kisuro Pangga sedikit terkejut bercampur kira Eh, apa katamu? Yoning? sih eh, eh? Iya, iya Kilurah. Wah, wow, kita kita cita Kilurah ingin mengawini gadis itu Ya, laksana. Iya. Pokoknya beres Kilurah. Ah. Serahkan persoalan ini pada Panut. Ya, Nanti ya, ya. Panut yang akan mengaturnya Kilurah. <laughs> Iya, iya, iya, iya. terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-39 yang didukung oleh para pemain Hari Akik sebagai Tumenggung Jaya Logo, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Bambang Jiker sebagai Saung Rono, Rifki sebagai Belendung, Edi Dosa sebagai Bekal Manyuro, Muretno sebagai Panu, Yoko sebagai Suro Pangga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa rencana Kisro Pangga, Panggah, Lurah Pringsewu, begitu tahu bahwa Setio Ningsih ada di rumah Panut, anak buahnya? Dan bagaimana pula kisah selanjutnya mengenai pasukan Mataram yang bergerak menggerebek tepian kali Blongkeng untuk membinasakan kawanan rampok pimpinan Untu Bledek? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Kita semua telah